kematian mengharap-harap mati. Wa inna budda fa'ilan <clears throat> kalau tidak boleh tidak karena satu dan lain hal kalau saya tidak mati besar kemungkinan saya masuk ke aliran sesat ini misalnya karena kiri kanan saya semua seperti itu kalau saya tidak mati besar kemungkinan saya ikut e, terjerumus. Nah, dalam keadaan seperti ini boleh mengucapkan Allahumma ahini ma kana fil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza wafatu khairan li. Tapi jika mati itu lebih baik bagiku, matikan aku. Ini maksimal. Maksimal yang boleh diucapkan oleh seseorang yang merasa terfitnah dalam hidupnya. Maka lebih dari itu tidak boleh. Ya Allah, matikanlah aku. Ya. Jika mati itu lebih lebih baik bagiku dan hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku. Boleh tidak? Kalau antum cermat, antum akan jawab tidak boleh. Kalau antum kurang cerdas, sama aja. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Antum mengatakan, "Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya itu hidup itu lebih baik bagiku." Tapi matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku. Ini jelas, ini hak, ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang antum berdoa begini. Ya Allah, matikanlah aku seandainya mati itu lebih baik bagiku. Tapi hidupkanlah aku seandainya hidup itu lebih baik bagiku. Boleh apa tidak? Eh, iya, kenapa? Eh, iya, kebalik. Kebalik. Mati dulu baru hidup mestinya. Hidup dulu baru mati. Ibda bima pada Allah wa rasuluh. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya memulai dengan hidup, kita harus ikuti. Memulai dengan mati, kita harus ikuti. Maka tawaf dari marwah ke Sofa apa dari dari Sofa ke marwah pertama kali. Iya, karena Allah mengatakan inna sofa wal marwata. Nah, sofa dulu dulu. Sofa dulu di ya. Nah, maka seperti itu maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Maka minta mati dulu baru minta hidup tidak boleh. Harus minta hidup dulu dan orang yang minta mati berarti dia berputus asa dari rahmat Allah uh, eh, ini haram. Nah, antum barangkali kita semua nanti akan merasakan sakit sakit yang sangat parah, tidak ada harapan sembuh. Uh, sudah dua tahun berbaring di atas tempat tidur, merepotin anak-anaknya, istrinya, merasa lebih baik mati, ya Jangan minta mati dengan lafaz yang di luar lafaz Nabi Sallallahu Ya Allah, hidupku merepotkan orang di sekelilingku. Matikan saja aku ya Allah. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Harus seperti tadi. Ya, kita harus punya harapan besar untuk hidup. Dan ini mudah. Itu. Dan Allah tidak suka jika kita berudon kepada Allah Allah tidak akan mungkin menghidupkan saya, Allah tidak akan mungkin memberikan saya kesembuhan, saya sudah tua renta, e, lima dokter memfonis saya tidak akan sembuh, tidak boleh. Allah maha penyembuh. Siapa yang dikehendaki sembuh oleh Allah, pasti sembuh. Ya. Yeah. Kemudian <clears throat> apa yang disunahkan bagi orang yang sakit mayajibu alal marid huwa min ar-ridha bil qada'i wa sabri alal qada' wajib bagi dia ridha ikhlas menerima takdir dari Allah walaupun dia dibikin sakit oleh Allah diberikan uh, sakit bertahun-tahun wajib bagi dia untuk bersabar karena hukum sabar adalah wajib. Hukum bersabar adalah wajib. Maka siapa yang tidak bersabar, dia telah berbuat dosa. Hanya yang kedua, bagaimana ridho? Bagaimana ridho? Ini khilaf benar ulama. Apakah ridho itu juga wajib atau mustahab saja disukai? Ya. Yeah. Sebagian ulama mengatakan ridho itu wajib. Jadi apapun ketentuan Allah atas diri kita, wajib kita ridho, senang, rela. Ini khilaf benar ulama. Kalau sabar jelas, tidak ada khilaf, wajib. Sebagian membawakan dalil, tapi hadis ini tidak sahih. Ya, uh, man yasbir biqada'i Barang siapa yang tidak bersabar terhadap ketentuanku dan tidak rela terhadap takdirku, waqruj min ardi watlub rabban siwa. Eh, keluarlah dari bumiku kata Allah diskusi dan carilah Tuhan selain aku. Ini hadis tidak sahih. Seandainya hadis ini sahih, maka ridho uh, eh, wajib. Ya, maka yang lebih rajih pendapat ulama bahwa ridho tidak wajib. Yang wajib sabar. Artinya, walaupun sedih, walaupun e, menyesakkan hati, tetapi tidak keluar dari lisannya ucapan-ucapan buruk. Dia tidak menyobek-nyobek baju, dia tidak mencakar-cakar pipi, dia tidak mengucapkan ucapan yang haram, maka dia tidak berdosa. Yang berdosa yang mana? Jika dia eh, teriak-teriak istri mencakar-cakar pipi, menyobek-nyobek baju, mengucapkan kenapa terlalu cepat Allah panggil, nah, ini berdosa. Tidak boleh kita bertanya kepada Allah, kenapa uh, dia ya Allah? Ya. Kenapa dia yang engkau matikan terlebih dulu ya Allah? Kenapa anak yang sangat penurut? Ya, kenapa anak yang pintar? Kenapa tidak abangnya yang agak pandelan ya Allah? Gak boleh, haram. Hak bagi Allah untuk mematikan siapa duluan, siapa belakangan. Jangankan diprotes, ditanya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada satu pun nabi dan rasul yang bertanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begini. Kemudian salkinul muftadiyah. Disunahkan mentalkin orang yang dalam sekaratul maut Talqin yang dimaksud menuntun dengan, dengan kalimat la ilaha illallah. Talqin yang dimaksud adalah uh, menuntun orang yang dalam sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Talqin ini untuk orang yang mau mati, bukan untuk orang yang sudah mati. Kita lihat bid'ah yang ada di sekeliling kita, ada orang sudah mati, sudah dikubur, ditalkin dari atasnya, dituntun dengan mengatakan, wahai bulan, Sebentar lagi akan datang mungkar dan nakir. Dia akan bertanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa dinuka. Nanti jawabnya begini, begini, begini ya. Jangan lupa ya. Ini ada seperti ini. Ini batil. Ini kufur terhadap ayat Allah. Ini mengingkari Al-Quran. Inna kala tusmi'u man fil kubur. Wahai Muhammad. Ini kitabnya lagi Muhammad SAW. Kata Allah, wahai Muhammad, engkau tidak bisa membuat orang yang dikubur bisa mendengar. Lihat, Nabi Muhammad SAW tidak bisa membuat orang yang mati bisa mendengar, apalagi kita. Maka orang yang sudah mati tidak mungkin bisa mendengar kecuali di saat-saat yang dikehendaki oleh Allah, bukan di saat-saat yang dikehendaki oleh kita. Allah menghendaki apa? Mayat mendengarkan bunyi sendal yang dipakai kembali uh, oleh para orang yang mengantarkan. Nanti akan kita bahas sunnahnya melepaskan sendal sebelum kita masuk ke area kuburan. Yes, ya, dan sunnah ini harus kita laksanakan sunnah yang wajib. Sunnah ada dua, sunnah yang harus kita ikuti seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu ada sunnah Nabi yang tidak harus kita ikuti seperti sholat duha, eh, puasa Senin Kamis dan seterusnya. Ya, jadi talqin yang dimaksud adalah kepada orang yang menjelang mati dengan ucapan la ilaha illallah tidak ada ucapan lain ya dan jangan meneruskan ucapan lagi jika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah selesai Jangan diajak ngomong lagi. Nanti akhir usapannya beda. Ya, usahakan sudah mengucapkan la ilaha illallah mati. Maka jika sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak ngomong lagi. Ya, dan nggak ada perlunya. Ya. Bagaimana kalau e, sudah mengucapkan la ilaha illallah ternyata nggak mati, hidup lagi, ya? Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah kenapa? Ya. Nah, maka nggak ah, perlu ada pertanyaan gimana mengetahui orang mau mati. Yang ditabir dengan lari ilaha illallah kan orang mau mati padahal kita nggak tahu. Orang mau mati itu tanda-tandanya memang nggak tahu. Yang tahu secara uh, sunnatullah sakit keras, sudah tidak bisa bicara, hampir pingsan dan seterusnya. Perkara nanti hidup lagi ya nggak apa-apa sudah ditalkin, hidup lagi, sehat, ya nggak jadi mati, nggak apa-apa, alhamdulillah. Maka bagi kita para keluarga yang punya orang yang sedang e, dalam keadaan sakit keras, lalu ditalkin oleh orang lain, jangan marah-marah. Ya, besok eh, aja ditalkin, mau mau mati, ya, ya biarin ditalkin. Ditalkin itu bukan berarti mendoakan mau mati, enggak. Ya, bukan. Jadi jangan tersinggung kita. Ya, karena memang nggak ada. Ini pasti mau mati nggak ada. Nggak ada yang bisa memastikan hanya Allah Rabbul Alamin. Ah, maka melihat tanda secara umum sakit keras, ya khususnya keluar seperti Umar bin Khattab. Ya, nggak ada orang yang tahu kapan meninggalnya Umar bin Khattab. Tetapi dokter mengatakan, para tabib, para dokter hari itu mengatakan tidak ada harapan. Umar tidak ada harapan sembuh. Nah, ucapan ini boleh. Maka Umar memberikan wasiat. Adapun wasiat tidak ada hubungannya dengan sepi. Antum sehat, segar bugar, meninggalkan wasiat. Nanti kalau aku mati, jangan ditahlilkan. Nanti kalau aku mati, e, kali potongnya nggak usah dilepas, ya ditulis. Nah, seperti ini sunnah. Sunnah. Nanti kalau aku mati, berikan untuk masjid dari hartaku, ya e, eh, 50 juta misalnya, boleh. Sunnah. Umumnya para sahabat e, sudah menulis wasiat. Ya. Kemudian ma'al hadirina ba'da mautihi. Apa yang dilakukan oleh para hadirin setelah orang tersebut betul-betul sudah mati. Ya. Oh, Gomdu ainihi memejamkan kedua matanya. Karena orang jika mati, maka ruhnya diikuti oleh mata. Ya, tabi'ul baqa. Matanya mengikuti ruh roh keluar setelah melewati kerongkongannya keluar dan mata itu mengikuti. Maka tidak jarang e, orang mati terbelah. Ini bukan tanda orang jahat, bukan tanda orang e, buruk tidak. Ya. Tanda-tanda keburukan pada jasad tidak ada. Tidak ada. Tanda-tanda kebaikan pada jasad ada. Itu insya Allah akan kita bahas. Berkeringat di e, dahinya. Gitu. E, mengucapkan la ilaha illallah. Atau secara umum. Tanda-tanda perbuatan. Sedang sholat mati. Sedang baca Al-Quran mati. Sedang surakoh mati. Sedang umroh mati. Nah, ini tanda-tanda kebaikan secara perbuatan tanda-tanda keburukan secara perbuatan ada. Sedang minum komer. sedang berjudi, sedang berzina, Walaiyah billah. Mati. Ya, adapun tanda di fisik tidak ada. Ya. Eh, takayul yang ada, orang-orang membawa jenazah itu berat benar. Padahal sudah yang bawa sudah 10 orang berat. Ya, kenapa? Ini saking banyaknya dosanya, berat sekali. Ini enggak ada, takayul. Keliru. Ya, oh, sebaliknya Pak Kiai itu ringan sekali. Ya, ya iya kurus. Ya, kurus ringan. Eh, jadi nggak ada tanda-tanda di fisik bahwa dia orang baik, orang buruk nggak ada. Ya, kalau begitu orang yang paling buruk eh, orang-orang kafir tentu eh, pemakamannya akan dahsyat sekali, banyak sekali keburukan nggak ada. Ya, yang oh, inilah itulah nggak ada. Tahayul, kurang. Wa du'a lahu wa Mendoakan mendoakan di sini boleh dengan doa masalah, boleh dengan bahasa kita, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah terimalah amal dia selama ini. Ya Allah uh, jangan batalkan amalnya, keislamannya dan terusnya boleh. Boleh, ya. Walaupun belum di sholat. Dalam sholat jelas ada doa ada yang kita bahas. Wa menutup. Jangan dibiarkan terbuka, tutup dengan kain, dengan apapun, ya. Wa ta'jilu bi tadhiyatihi. Segera dipersiapkan pemakaman. Jangan ditunda-tunda. Kalau bisa empat jam bagus, bisa tiga jam selesai lebih bagus, bisa dua jam selesai lebih bagus. Ya. Nabi mengatakan jika mayat itu orang baik agar cepat mendapatkan apa? Balaskan kebaikannya. Dia orang baik. Cepat-cepat dikubur biar dia cepat mendapatkan balasan kebaikannya. Kalau dia buruk apa? Biar kita cepat-cepat terhindar dari keburukannya. Biar tidak ada keburukan yang e, ada pada diri kita yang kita tanggung, yang kita panggul. Maka termasuk di sini memanggul itu dengan jalan cepat. Berjalan cepat, memanggulnya itu dengan berjalan cepat. Ya, jangan sam jangan kelamaan. Ini mayat ini buruk misalnya. Jangan sampai kelamaan ada keburukan di atas pundak kita. Maka sunnah e, membawa mayat itu di panggul. ya. Bagaimana manggul dari sini sampai tanah kusir? Gempor, ya. Nah, makanya jangan dikubur tempat jauh-jauh. Kuburan itu cari terdekat sama dengan masjid, kita sholat, kita jumatan, cari masjid terdekat, walaupun tidak sepaham imamnya dengan kita. Imamnya banyak melakukan bid'ah, kita anti bid'ah, uh, oh, sabarkan diri kita. Sholat di situ, jangan cari masjid yang jauh-jauh. Begitu juga kuburan, cari yang terdekat. Maka mestinya perkampungan kaum muslimin, ya minimal kelurahan barangkali, punya satu kuburan. Disitulah kaum muslimin dikubur. Mau yang kaya, mau yang miskin, sama dikubur di situ dan dipanggul. Ini sunnah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, para tabiin bukan karena tidak ada alat, sudah ada alat kan, sudah ada uh, alat dengan kendaraan, tetapi tidak pernah dengan kendaraan. Kendaraan di zaman Nabi sudah ada, tapi tidak ada satupun mayat yang dibawa dengan kendaraan, semuanya dipanggul. Ya, dan terbujur uh, mayatnya itu, terlihat mayatnya itu. Ya, Orang yang akan melihat tentu ada akar di hatinya, ada pengaruh di hatinya, ada pukulan besar di hatinya. Barangkali dia ada niat mau selingkuh, ada niat mau minum komer, ada niat mau nipu, korupsi. Begitu dilihat mayat terbujur seperti itu, oh terpukul hatinya. Pasti dia merasa ternasehati. Kalau enggak, eh, keterlaluan. Atau enggak ada iman dalam hatinya. Ya, kalau orang kafir ya, Orang kafir enggak ada iman dengan surga, neraka, alam sisa kubur, mungkar, nakir, maka Ditutup itu eh, kematian ini. Ini sunnahnya orang kafir. Sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Eropa benci sekali melihat tanda-tanda kematian. Maka ada kuburan di tembok tinggi-tinggi. Ya, ada mayat, jangan sampai kelihatan, masukkan ke peti. Gitu. Ya, udah masuk peti, masukkan ke ambulan. Ya. Nah, ini keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut sunnah kelihatan mayatnya terbujur. Bagaimana antum melihat di Mekah, Madinah, tentu ini asar yang sangat besar. Kita melihatnya akan merasa lain, ternasehati. Karena nasihat ada caranya bisa e, berupa ucapan suara, ada caranya tidak bisa bersuara. Seperti kematian, ini nasihat yang tidak bersuara. Ya, dua minggu atau tiga minggu yang lalu kita e, kuburkan, kita mandikan jenazah e, saudara kita jasa. Tentu antum ada sesuatu di hati antum ya baru kemarin ngobrol dengan kita, baru kemarin uh, malam Senin ngaji di Masjid Raya, tiba-tiba mendengar berita sudah tidak ada. Ya, itu dia hari ini. Saya kapan? Ya, apa jaminan saya akan mati didahului dengan sakit yang panjang uh, dan seterusnya tidak ada jaminan. Ya, apakah 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, satu tahun lagi, bahkan sebulan lagi nggak ada jaminan. Nah ini nasihat, nasihat bagi kita semua. Dengan cara apa? uh, mayat itu di uh, tampakkan. Jangan ditutup. Wal mubadaratu dan segera dibayar hutang-hutangnya. Segera, segera dibayar hutang-hutangnya. Jika dia meninggalkan e, harta, maka bayarkan dari harta itu. Jika tidak, maka ahli warisnya menanggung. Jika ahli warisnya tidak sanggup menanggung, maka negara berkewajiban. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghajar, memberikan peringatan eh, kepada orang-orang untuk menjauhkan diri dari hutang. Datang satu jenazah di hadapan Nabi. Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Jawab, iya, dia punya hutang ya Rasul. Salati, iya, aku nggak mau. Ya, salati aku nggak mau. Nabi tidak mau menyolati orang yang masih punya hutang. Dilihatkan waktu itu hutangnya hanya tiga dinar. Abu Qatadah menunjuk dengan tiga jarinya ya dan mengucapkan kata dinar, dananir, jamak dari dinar, tiga dinar. Lalu Abu Qatadah mengatakan, Salli alaihi ya Rasulullah fa inna zain alaiya. Salatkan, mohon salatkan ya Rasul, hutangnya aku yang tanggung. Hutangnya aku tanggung ya Rasul. Ah, lalu Rasul mau menolak. Maka ini peringatan yang sangat tegas keras bahwa jangan kita bermudah-mudah ngutang. Nah, ini resikonya. Orang yang ngutang eh, Nabi tidak mau menolak. Bukan tidak boleh diselati, Pak. Kalau tidak boleh diselati, tentu Nabi mengatakan jangan solati. Yes. Nabi mengatakan, aku nggak mau solati. Solati saja oleh kalian. Yes. Berarti tetap wajib sholat Orang yang meninggalkan hutang belum terbayar, orang yang mati minum kamar orang yang mati dalam keadaan berjudi, dan muslim ya, mati bunuh diri, semuanya wajib di sholat. Ya, nanti akan kita bahas dan kita baca hadis-hadis itu. Ah, boleh bagi hadirin untuk membuka wajahnya dan mencium sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada jasad mayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh. Tentu laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui seorang pemuda wahua bil maut dan pemuda itu dalam keadaan separatul maut. Fakal, kaifa tajiduka? Lalu Nabi bertanya kepada anak muda dalam keadaan sakaratul maut itu, apa yang engkau dapati dalam dirimu? Ada apa dalam dirimu? Dijawab, Allah ya Rasulullah, inni arjullah." Demi Allah ya Rasul, aku mengharap Allah, mengharap rahmat Allah. Aku punya harapan bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan mengampuni dosa-dosaku, Allah akan menerima amalku. Ada dalam hatiku. Wa inni akhafu dunubi, tapi di lain sisi aku juga takut dosa-dosaku. Jadi bercampur Ya, Aku ingat dosa-dosaku, aku ingat kemaksiatan-kemaksiatanku. Tapi aku juga punya harapan bahwa Allah Maha Pengasih, Penyayang, Penerima Taubat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab la yastami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal al-maut illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yaqafu tidak berkumpul hal seperti ini, yaitu punya harapan dan punya ketakutan dalam diri seorang, mm, melainkan Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan hindarkan dia dari apa yang dia takuti. Yang diharapkan oleh manusia tentu rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah akan diberi. Yang ditakuti oleh manusia apa? Murka Allah, balasan Allah, neraka Allah, adab Allah akan diselamatkan ya ini uh, keutamaan orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah tapi juga punya harapan ya bercampur dalam diri seorang al khawf wa raja kemudian <clears throat> beliau membawakan riwayat tentang diri Abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kelompok sahabat dan di situ ada paman Rasulullah Abbas, paman Rasulullah tapi sepantar atau lebih muda yang menderita sakit. Fatamanna Abbasun al-mauta. Lalu Abbas ingin mati, berharap mati. Saking tidak kuatnya menahan sakit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya am, wahai paman, la tatamanna la tatamanna maut jangan engkau berharap mati. Fa innaka in kunta muhsinan, sebab jika engkau orang baik, fa antu akhara tasjada ihsanan ila ihsanik." maka kebaikanmu bisa bertambah. Orang baik kan sholat, baca Al-Quran, sodako. Dengan dia hidup, dia terus bisa sholat, baca Al-Quran, sodako, dan seterusnya. Kalau mati, nggak bisa lagi. Mati, dia tidak bisa sodako lagi, tidak bisa baca Al-Quran lagi, tidak bisa uh, haji umroh, karena sudah mati. Ya, maka kalau ada pertanyaan, hidupnya seorang mukmin, orang mukmin itu, orang muslim itu lebih baik hidup apa lebih baik mati? Lebih baik hidup. Lebih baik hidup. Ya, dengan hidup dia bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa berbuat baik. Mati nggak bisa. Ya, Loh, bagaimana kalau muslimnya itu ahli maksiat? Ya, muslim dia beriman kepada Allah tidak kafir. Tapi suka minum khamar, suka berjudi. Lebih baik hidup apa lebih mati? Lebih baik mati. Dan jawab, lebih baik hidup. Karena dengan hidup ada kemungkinan dia ber, bertaubat. Ya, maka seorang mukmin dalam keadaan apapun lebih baik hidup daripada mati. Maka membunuh seorang mukmin adalah dosa yang sangat besar. Seolah membunuh orang e, semuanya. Ya, hidupnya seorang mukmin lebih baik daripada mati. Kalau orang kafir, nah, orang kafir lebih baik mati apa lebih baik hidup? Khilaf dengan ulama. Sebagian ulama mengatakan lebih baik mati. Ya, karena dengan hidup tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa. Ya, nggak pernah sholat tiap hari. Ya, kan sholat mandi junub nggak pernah orang kafir. Ya, mandi junub seumur hidupnya dalam keadaan junub. Mandi keramat iya, junub enggak. Kan syarat mandi junub itu harus ada apa? Dan iya, Mana ada orang kafir dan niat mandi junub? Ya, istilah junub mereka nggak tahu. Oh, seumur hidup mereka dalam keadaan junub. Itulah orang kafir. Seburuk-buruk makhluk adalah kafir. Allah tidak mengatakan seburuk-buruk manusia. Ya, syarat nasi al-kafirun enggak, tapi syarat jawab. Inna syarat jawab. Seburuk-buruk jawab Apa jawab Binatang. Binatang melata. Ya, yang tidak punya kaki. Masih mendingan kucing, kerbau, sapi, dia tinggi, punya kaki ini dawa merayap. Nah, seburuk-buruk dawa apa? Alladzina kafaru kaum la minu. Yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman. Maka di mata Allah dan Rasulnya orang kafir betul-betul rendah sekali. Sangat rendah. Maka sampai ada uh, ulama yang mengatakan orang kafir lebih baik mati daripada hidup. Ya, dengan hidup menambah dosa terus. Bagian ulama, dan saya kira ini yang lebih rajih, lebih baik hidup. Karena dengan hidup orang-orang kafir itu ada kemungkinan apa? Iya, masuk ke Islam. Dengan hidup orang-orang kafir ada kemungkinan masuk ke Islam. Kalau mati kita bunuh-bunuhin ya sudah selesai. Ya, maka membunuh orang kafir tidak boleh sebelum diawali dengan dakwah. Awali dulu dengan dakwah. Ucapkan la ilaha illallah masuk Islam. Enggak mau, enggak apa-apa, tapi bayar jizyah bayar upeti sebagai tanda tunduk pada pemerintahan kaum muslimin. Enggak mau, ah, baru jalan terakhir perang. Langkah terakhir perang. Ya, apa perang dalam Islam bukan tujuan. Tujuannya adalah dakwah, menyelamatkan orang-orang dari kesalahan di neraka. Ya, wa in kunta musian fatu fatutasabu min isaatika khair lak dan jika engkau orang buruk berbuat buruk maka ada kesempatan bagimu untuk memperbaiki diri ya persis seperti yang disimpulkan oleh para imam tadi orang mukmin dalam keadaan baik atau buruk ahli taat atau ahli maksiat tetap lebih baik lebih baik hidup daripada mati karena dengan mati putus yang tidak putus hanya tiga. Dari jurusan anak soleh, dari jurusan harta yang telah dia terapakan, dari jurusan ilmu yang telah dia ajarkan. Itu saja. Dari jurusan sholat putus, baca Al-Quran putus, ya eh, haji umroh putus, puasa putus. Yang tak putus tiga tadi. Sabda Nabi Alaihi Wasallam, saya riwayat Imam Muslim. Siapa yang mengatakan empat, lima, enam, berarti dia telah menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya mengatakan tiga mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatin. Jika anak Adam manusia, jika manusia mati, terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Ya, harta yang telah dia sodakohkan, antum sodakoh buat kar beli karpet di masjid, antum mati, karpet masih dipakai, maka terus mengalir pahala. Ya, anak yang soleh, kita mati, anak soleh berbuat kebaikan mengalir ya. Uh, kemudian uh, sifat anak yang soleh mendoakan. Jadi bukan semata-mata doanya, tetapi uh, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya orang tua dapat. Diniatkan atau tidak diniatkan, dihadiahkan atau tidak dihadiahkan. Ya, yang terakhir dari jurusan ilmu. Antum ajarkan ilmu yang bermanfaat, baca Al-Quran kepada uh, anak-anak. Uh, Antum masih anak-anak masih membaca Al-Quran hasil didikan kita, maka kita dapat aliran pahala. Hanya tiga itu saja. Wa idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha. Dan jika dia mempunyai hak-hak yang harus ditunaikan kepada uh, orang lain, maka dia harus wasiatkan itu. Ya, ee, eh, saya punya hutang, atau saya minjem motor, atau saya ee, oh, di apa dititipin e, harta, ya. Nah, maka jika saya tidak berwasiat, setidaknya tulisan dan seterusnya, kalau saya mati tentu ada sesuatu. Oleh karena itu tulis. Ada hak orang lain pada diri kita. Tulis. Jangan sampai ketika kita mati kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Nah, ini salah satu manfaat dari wasiat. Ya. Bahkan orang yang tidak berwasiat kepada anak-anaknya, padahal anak-anaknya dia tahu anak-anaknya ahli warisnya akan niat akan meratap, maka sabda Nabi alaihi Wasallam wasallam, Muslim, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi mayat itu akan disiksa lantaran apa lantaran ditangisi diratapi oleh keluarga. hadis nah, ini sempat menjadi perdebatan di kalangan para sahabat ya di antaranya Aisyah membantah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar ini bukankah Allah berfirman ala tajru wazratu wizra seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain Kan yang meratap itu anaknya, yang meratap itu keluarganya. Kenapa bapaknya yang tidak tahu apa-apa kok disiksa? Ya, nah, maka dijawab dengan hadis lain bahwa ratapan ini diketahui oleh calon si mayat tadi. Saya misalnya sakit keras, anak-anak saya nggak tahu agama misalnya, ya Anak-anak saya nggak tahu apa-apa awam dan dia meratap. Saya tahu. Tapi saya diam saya. Saya tidak mengajarkan kepada anak-anak saya bahwa ratapan itu haram, berdosa dan seterusnya. Kemudian saya juga tidak berwasiat. Kalau saya mati, jangan diratapi. Ya, dengan upacara-upacara kematian tiga hari, tujuh hari, puluh hari, seratus hari, seribu hari. Ini ratapan kematian jahiliyah. Apapun isinya. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, saya tidak berwasiat. Padahal saya tahu, anak-anak saya nggak tahu apa-apa tentang agama. Ya, mengikuti kebanyakan orang. Kebanyakan orang kan, kalau ada orang mati diratapi, ada upacara kematian. Tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa kali mengubur mayat? Berapa kali? Puluhan kali Nabi mengubur mayat. Nabi masih hidup, tapi orang-orang sudah meninggal ya Hamzah paman beliau, Khadijah istri beliau, anak-anak beliau semuanya akan mati ketika beliau masih hidup. Tapi tidak ada riwayat Nabi mengadakan upacara kematian tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari. Ya, haram. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa Barang siapa yang beramal ibadah yang tidak ada contoh dariku kata Nabi, maka ibadah itu tertolak, tertolak. Ya. Nah, saya tahu anak-anak saya, istri saya, keluarga saya nggak tahu apa-apa tentang hal ini. Tapi saya diam saja dan saya tidak meninggalkan wasiat. Tolong kalau bapak mati jangan diratapi ya. Jangan dibikin upacara kematian tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari. Saya diam saja. Maka ketika betul saya diratapi, saya disiksa. Saya disiksa. Ya, anak-anak saya meratap. Saya tidak berwasiat agar kalian jangan meratapi saya. Jangan melakukan begini begitu. Ah, berarti kan turut andil saya. Saya turut andil. Nah, oleh karena itu, ketika anak istri kita berbuat maksiat, eh, kita ikut bertanggung jawab. Ya, berbeda dengan mertua, orang tua, paman, ini tidak. Adapun anak berbuat maksiat, kita ikut bertanggung jawab. Ya, suami terhadap istri, bapak terhadap anak. Kemudian ma yajibu ala aqaribil mayyit apa yang wajib bagi kerabat mayat ya yeah. uh, selain dia harus bersabar dan ridho terhadap takdir dia punya kewajiban untuk uh, mengurus sekalian hak Ya. Jadi kita yang datang, walaupun antum utma, tokoh masyarakat, tidak boleh mendahului keluarga. Ya, kalau kata keluarganya saya jadi imam, nah, dia berhak jadi imam. Dia yang berhak. Ya. E, mengurus jenazahnya, dimandikan secara sunnah dan seterusnya. Ini hak keluarga. Adapun yang bukan keluarga, maka boleh jika ditunjuk oleh keluarga. Ya, jika ditunjuk oleh keluarga. Kemudian yang haram bagi keluarga mayat tadi ya, sudah kita singgung yaitu eh, apa eh, ya meratap dan rupan meratap ini banyak jenisnya dan bisa bertambah dari apa yang tidak ada di zaman Nabi yang ada di zaman Nabi meratap itu mencakar-cakar pipi, menyobek-nyobek baju, ya, guling-guling dan seterusnya, ini dosa. Kemudian di zaman sahabat muncul ya, tentu tidak dilakukan oleh para sahabat. Maka para sahabat mengatakan al-istima'u indal majid kunna nauduha niyaha. Kata para sahabat, kumpul-kumpul ketika ada kematian. Maka kami para sahabat sepakat bahwa itu adalah niyaha, ratapan jahiliyah. Maka hal yang diantara hal yang diharamkan ketika ada kematian, ngumpul. Kecuali berkumpul untuk menyelati timaya, berkumpul untuk mengantarkan ke jenazah, laba sepi. Ya, sudah itu ngapain kumpul-kumpul? tidak ada perlunya. Ya, ah itu tadi. Hari ini e, e, mengikuti kebiasaan orang Buddha dan Hindu, ah, kumpul-kumpul. Hari ketiga, hari ketujuh, hari keempat puluh Hari ke-100 ini tidak pernah diajarkan oleh Islam, tidak pernah disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sedikit tentang an-na'yu. Saya kira ini banyak yang tidak kita pahami tentang an-na'yu. Mengumumkan kematian anak yu mengumumkan kematian, ini ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Ya. Tidak semua kematian kita umumkan. Ada kematian yang tidak perlu diumumkan. Ya, ada kematian yang perlu diumumkan. Untuk apa diumumkan? Untuk disolati, untuk dimandikan. Gitu. Nah, hari ini e, eh, makanya termasuk nanti kalau ada waktu kita bahas sampai bid'ah bid'ah kemungkaran kemungkaran dalam penyelenggaraan mayat ya masalah jenazah di antara dimasukkan oleh beliau apa mengumumkan di menara-menara masjid dan itu menjadi kebiasaan kaum muslimin kebiasaan kaum muslimin dan tidak boleh tidak seolah menjadi satu sunnah nah ini tidak ya maka cukup diumumkan mungkin dengan SMS apa telepon ya siapa yang kira-kira memang ada e, kemungkinan mau menyolati sebab kita datang kepada kematian itu terpentingnya apa menyolati kemudian mengantar ke jenazah mengantar jenazah ke kubur satu kirot ditambah satu kirot lagi jadi dua kirot dua gunung Uhud pahala ini yang kita cari ketika kita datang kepada jenazah bukan yang lain. Ya kan banyak dari kita datang saja, salaman, tor muka, ya, itu pulang, nyolati enggak, ya, e, mengantarkan enggak. Nah, inti daripada kita melayat itu adalah dua kirot pahala, dua gunung Uhud pahala. Satu kirot kata Nabi sebesar gunung Uhud. Ya. Jadi jika na'yu itu memang e, dirasa bermanfaat karena memang ada satu tujuan yang hendak dicapai maka boleh dilakukan. Kemudian beliau membahas di sini ciri-ciri husnul khatimah, ciri-ciri suul khatimah ya. Kita lewati saja ya. Tadi sudah kita singgung sedikit misalnya ee, eh, berkeringat di dahinya. Ini salah satu tanda husnul khatimah. Kemudian eh, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian mati di hari atau di malam Jumat. Ini bagian dari tanda husnul khatimah. Kemudian mati ketika melakukan ketaatan Apapun ketaatan itu, mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin baca Al-Quran, ya. Dana unnas di alal mayit, pujian seseorang untuk mayit ini boleh, <clears throat> boleh. Tentu tidak direkayasa. Ya, kalau mayat itu betul orang baik, ketika kita melayat, apa yang kita bicarakan tentu kebaikan dia. Dan ini boleh, dan ini sunnah ya uh, ada jenazah lewat ya kemudian para sahabat mengatakan dia orang baik, dia bagus, dia soleh, dia amanah, dia jujur begini. Nabi mengatakan wajib. Ya wajib begitu, pasti. Gitu. Kemudian <clears throat> datang lagi ya, atau di lain hari ya, sahabat Rasul dan para sahabat sedang berkumpul, eh, ada jenazah Kemudian para sahabat mengatakan dia orang buruk, dia orang jelek, dia oh, penipu dan seterusnya dan seterusnya keburukan. Nabi mengatakan, "Oh coba." Ya, pasti seperti itu. Ya. Ah, lalu para sahabat bertanya, "Apa maksudnya?" Dua kali engkau mengucapkan wajabat, oh, yang satu baik, yang satu buruk. Ah, lalu Nabi mengatakan, e, jika jenazah disaksikan baik oleh tetangganya, oleh teman-temannya, oleh para sahabatnya, maka Allah ikut mengatakan baik. Jika jenazah itu, mayat itu disaksikan buruk oleh teman-temannya, karena memang teman-temannya yang paling tahu bahwa dia memang orang buruk, maka Allah ikut mengatakan bahwa dia orang buruk. Ya, yes. nah, maka perlunya kita untuk memperbaiki diri berakhlak yang baik. Jangan sampai manhaj yang hak tercoreng tertutup dengan akhlak kita yang buruk. Akidah kita baik. Sholat kita mengikuti sunnah Nabi, tapi akhlaknya subhanallah. Ketemu orang nggak mau nanya, nggak mau ngasih salam, iya, eh, nggak e, mau ikut serta gotong royong, tidak amanah, tidak jujur dan seterusnya. Walaupun sholatnya baik, mengikuti sunnah Nabi, kemudian akidahnya e, mengikuti akidah Nabi, ah, orang-orang akan melihat ini satu keburukan. Ya, oleh karena itu kita harus perbaiki. Dan ini tidak bisa direkayasa. Ya, biar Allah menyaksikan baik, mari kita bilang bahwa mayat ini baik. Ah, lalu ketika mayat itu sebelum disolati, imam nanya, saudara-saudara, baik nggak mayat ini? Baik, baik, baik, baik, baik. Ya, ini ini tidak direkayasa. Ah, kalau seperti ini, ini rekayasa. Tentu nggak ada yang oh bilang Enggak, enggak baik. Tentu malu sama, enggak enak sama keluarganya ya. Pasti jawabnya baik, kaya. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ngobrol sendiri ya, berdua, bertiga, subhanallah. Saya ingat betul tuh, waktu itu saya kesusahan, ya. saya baru cerita, eh dia sudah ngasih uang. Ya, saya mau kembaliin, dia nggak terima. Gitu eh, di saat-saat eh, penguburan mayat dia. Nah, keluar kebaikannya eh, diingat oleh manusia. Itu yang dimaksud. Ya. Adapun eh, menyembunyikan aib, menyembunyikan eh, apa eh, celahnya, cacatnya, akhlak buruknya eh, ini lebih baik. Ya, lebih baik. Walaupun kadang karena saking buruknya manusia tidak bisa mengerem ya tentu tapi manusia e, sebaik apapun dia punya e, keburukan ya bukan malaikat ah diusahakan jangan diceritakan ya ya kita masuk ke ghuslul mayyit memandikan mayat memandikan mayat ini mudah ya menjadi sulit karena dipersulit oleh orang karena ada aturan-aturan yang tidak datang dari Nabi Sallallahu Maka ada seorang syekh ditanya oleh seorang jamaah, wahai syekh, bagaimana cara memandikan mayat? Syekh ini balik nanya, kamu bisa mandi kan? Ya bisa. Kamu kalau mandi basah semua? Iya. Ah berarti kamu bisa. Ya mudah. Mudah. Menjadi sulit harus begini harus begitu. Itu karena dibikin bikin dibikin sulit oleh manusia. Makanya yang bisa mandiin jenazah hanya si bulan, si bulan, ya malah jadi jadi jadi bisnis ini biar nggak pernah tahu ya ah nanti ada uh, kelompok yang tahu ah dibayar semua kita bisa semua kita bisa persis kalau kita bisa mandi ya intinya memandikan mayat itu adalah mayat itu basah semua jika mayat itu basah semua sah ini intinya. Kalau pertanyaannya sah, ya, bisa berujuk, bisa selemin, bisa apa. Yang penting bahasa semua. Ini kalau pertanyaannya sah. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana sunnahnya, nah, yang lebih afdol, yang lebih baik. Nah, mari kita belajar. Yang pertama, diawali dengan anggota wudhu. Bukan dibutuhkan, ya, kalau dibukan bagaimana dia istinsa, ya dia kumur-kumur, suruh kumur-kumur, ya nggak bisa. Ya. Diawali dengan anggota wudhu. Anggota wudhu mana tentu kita semua tahu, ya tangan, kaki, wajah dan seterusnya diawali e, dengan itu. Ya. Iksilnaha salasan au khamsan au sab'an au aksara min dhalik. Guyurlah dengan air tiga kali atau lima kali atau tujuh kali atau lebih dari itu disukai yang gaji. Saya tekankan disukai, tidak diwajibkan. Maka mungkin bisa empat, bisa delapan, tidak haram, sah. Disukai ganji. Karena hari ini bahayanya salah paham yang sunnah dianggap wajib. Ini keliru. Yang tidak wajib dianggap wajib. Ini keliru. Ya. Jadi disunahkan ganjil. Ya. Disunahkan ganjil. E, paling sedikit tiga kali. Ayukrona ma'a ba'diha kita. Disunahkan dari tiga atau lima atau tujuh e, guyuran itu adalah salah satunya yang dengan sidar. Tahu sidar? sidr daun bidara ya disukai kalau ada disunahkan au au ma yakumu maqamata bitanzih atau sesuatu yang bisa membersihkan sabun ya boleh sabun pun bisa membersihkan ay yuqlata ma'a akhiri ghaslatin minha syai'un min Disukai di akhir dari guyuran itu dengan uangnya. Ya. Wal kaburu aula dengan kabur kabur barut ini uh, boleh. Ini lebih baik. Apa yang kira-kira uangnya? Yang bisa mendatangkan uangnya. Nafdu dofairi wa basruha jayidan. Eh, kuku-kuku di apa e, potong ya kemudian disisir rambutnya ya kemudian kalau wanita dikepang tiga ya ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi perintah Nabi terhadap Zainab putri beliau yang meninggal e, dikepang tiga ya diikat tiga diikat ya, diikat menjadi tiga Eh, kan umumnya wanita disunahkan berambut panjang. Salah satu hiasan pada diri wanita itu rambutnya panjang. Kemudian dikebelakangkan. Ya, dikebelakangkan. Ayyatawalla ghasla zakari ar-rijal wal unsa an-nisa illa ma ustasna kama ya'ti bayanuhu. Eh, yang memandikan perempuan harus perempuan, yang memandikan mayat laki-laki harus laki-laki. Kecuali ada perkecualiannya nanti, yaitu suami dan istri. Ya, ini boleh. E, Nabi pernah mendapati Aisyah merasa sedang oh, pusing sekali kepalanya. Kemudian Nabi mengatakan, jika engkau mati duluan, aku yang akan memandikanmu dan jika aku mati duluan, engkau boleh memandikan. Berarti suami istri boleh. Selain suami istri tidak boleh. Ya. Anak laki-laki memandikan mayat ibunya tidak boleh. Ya. E, ibunya memandikan anaknya yang laki-laki, dewasa ya. Kemudian e, abang dengan adiknya ya, walaupun mahram tetapi berbeda jenis kelamin tidak boleh. Yang boleh suami Ya. Kemudian bagaimana uh, yang terbaik dalam memandikan ini? Apakah mentang-mentang di situ laki-laki semua, ya mayatnya laki-laki kemudian dibuka pakaiannya, kelihatan aurat semua? Jawab tidak. Ya, ini berdasarkan riwayat lama orang ghuslan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qalu قالوا والله ketika Rasul wafat, kami mengatakan gimana nih cara memandikan beliau bagaimana nih? Ya, karena oh, tidak menyangka sama sekali ya. Dan tidak ada petunjuk dari Nabi cara memandikan aku gitu. Anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siyabihi kama nujarridu mautana. Apakah kita oh, buka pakaian Nabi semuanya seperti yang lain atau bagaimana? ya falamma ikhtalafu alqammahu alaihim an-naum maka ketika mereka berselisih begini jangan begitu begini berselisih tiba-tiba mereka terserang kantuk ya tidur hatta ma minhum rajulun illa wa zaqnahu fi sadrihi setelah itu mereka bangun dan semua di dalam dadanya di dalam hatinya uh, ada ada sesuatu, ada punya cara gitu. Ya, ilham. Berarti ilham e, ada. Ini bukan wahyu. Wahyu sudah putus ketika Nabi Wahyu sudah putus ketika Nabi wafat. Ketika Nabi wafat sudah tidak ada wahyu lagi. Zaman wahyu selesai dengan wafatnya Nabi. Ya, a ah, ilham masih ada. Ya, terasa ada. Tetapi banyak hadis-hadis dhaif dan maudhu yang berbicara tentang firasat seperti ittaqu firasatal mu'min eh, fa innahu lan yanzuru bi nurillah. Hati-hati kalian terhadap firasat seorang mukmin karena firasat seorang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Ini tidak sahih, ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait. Lalu ada suara dari arah uh, pojok rumah. Pojok rumah Nabi ada suara la yadruna man huwa, kami tidak tahu itu suara siapa. Ya. Nah, mungkin karena semua pada sibuk tidak memperhatikan siapa yang ngomong, tapi dengar semua. Ya, suara itu berbunyi an aghsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu. Ya. Uh, mandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pakaiannya. Jadi pakaiannya tidak dilepas. Pakaiannya tidak dilepas. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lalu mereka berdiri dan mulai memandikan Nabi wa alaihi qamisuhu yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamis wa yatlukunahu bil qamis. Maka diguyurkan air di atas baju Nabi dan digosok-gosokkan e, tangan itu di atas e, apa pakaian Nabi tidak menyentuh kulit Nabi وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استبدرت ما غسله إلا نساؤه Uh, seandainya aku berkuasa ya seandainya aku bisa aku akan jadikan yang memandikan Nabi adalah istri-istri Nabi saja ya uh, dari sini disimpulkan bahwa memandikan itu jangan dilepas semua pakaiannya tetapi bisa dilakukan seperti sebagaimana para sahabat yaitu ditutup ya jadi setelah pakaian dilepas di atas pakaian itu ada kain pakaian sarung atau selai kain ya ee, eh, tidak menghalangi air sampai ke badan tetapi tetap menutupi aurat mayat tersebut ya angkat kainnya sedikit kemudian diguyur dengan selang misalnya kalau pas tidak diguyur kain itu ditutupkan lagi di badan mayat itu ya saya kira ini banyak dilakukan oleh kaum muslim ya adapun pakaian tetap dilepas ya karena hadis ini kekhususan eh, dari Nabi atau dengan hadis ini para ulama menjama tetap dibuka eh, tetapi ditutupi kain karena sebelumnya dibuka aja semua gitu kan dan dengan lazat yang sebelumnya apakah kami uh, copot seluruh pakaian Nabi sebagaimana kami copot eh, mayat-mayat sebelum beliau nah dari lazat ini menunjukkan bahwa sebelum beliau copot semua kemudian jelas lagi ya mandi mudah jadi tidak perlu e, praktek antum bisa usahakan pertama yang dibasuh adalah anggota wudhu kemudian seluruh badannya minimal berapa kali tadi tiga kali ya boleh lima boleh tujuh dan seterusnya mudah mudah sekali ah, kemudian e, boleh ya mungkin barangkali takut keluar kotoran setelah dimandikan, eh, keluarkan sedikit dengan dipencet perutnya, eh, tapi jangan berlebihan. Sebagian berlebihan, dipencet sampai dalam sekali, aja. Ya, sekira nanti takut keluar kotorannya saja. Ya. Dan disunahkan bagi orang yang telah memandikan e, mayat untuk mandi, setelah itu dan dan membawanya untuk berwudu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang e, memandikan mayat, hendaklah dia mandi dan jangan siap barang siapa yang mengusung mayat, hendaklah dia berwudu. Tapi ini tidak wajib ini tidak wajib. <clears throat> Wala yusra'u ghuslus syahid, tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid. Yang dimaksud syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Qatilil ma'raqah, yaitu orang yang mati dalam medan perang. Bukan syahid karena terkena penyakit taun atau maktun sakit perut atau mati ketika melahirkan atau mati tenggelam atau terbakar atau mati tertimpa sesuatu tabrakan ini tetap dimandikan yang tidak dimandikan itu yang mati dalam peperangan walaupun sama-sama syahid mati dalam peperangan syahid mati ketika tenggelam terbakar taun mabtun e, juga syahid ya tetapi yang tidak dimandikan putus syahid e, mati dalam peperangan. Walau ittafaqa annahu kana junuban. Walaupun orang-orang tahu dia sedang junub. Nah, itu masih ingat cerita eh Hamzah bin Abi Amir Al-Ghasir. Rasul berangkat perang. Ya, Hamzah ikut berangkat perang, semangat. Saking semangatnya lupa mandi junub. Nah, belum ada junub. Ya, mungkin habis subuh uh, dengan istrinya, uh, Nabi berangkat perang dan Hamzah ikut belum ada junub. Ya. Uh, akhirnya pada tahu dikasih tahu oleh istri uh, uh, tetapi tetap tidak dimandikan ya maka Nabi bersabda uh, akan dimandikan oleh malaikat ya inilah keutamaan bagi orang yang mati syahid wadufinu bidimaihim dan dikubur dengan darahnya dengan darah yang e, menempel di badannya di kepalanya dikubur jangan nggak usah dibersihkan karena akan menjadi saksi nanti di akhirat ya bahwa dia mati dalam rangka membela agama Allah jihad fi sabilillah walam yusalla alaihim dan boleh tidak disalati bukan tidak boleh boleh tidak disalati berarti boleh pula disalati maka ada orang yang mati syahid disolati oleh Nabi seperti Hamzah ada yang tidak disolati seperti Eh, mayat-mayat uh, lain. Ya. Yeah. Ah, termasuk Hamzah ya. Hamzah usiba Hamzah ibn Abi Talib Abdul Muttalib wa Hanzalah ibn Rahib wa huma junubun. Dua orang yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Hamzalah masih syahid dalam keadaan junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitul malaikata tughsiluhuma." Aku melihat para malaikat memandikan mereka berdua. Ya, dimandikan oleh mereka. Selesai mandi. Nanti kalau ada yang kurang kita uh, ulang dalam soal jawab ya. Sekarang kafinul mayit. Mengkafani mayat. Ini pun mudah. Ya. Menjadi sulit, harus begini, harus ikatannya begini, begitu. Ini pun dipersulit oleh orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan cara mengkapani mayat. Nah, begini nih, lipetannya di sini, tarik ke sini, ikat di sana, oh, sampai situ nggak ada, terserah. Ya, yang penting itu rambut, kulit semua ketutup oleh kain kafan. Mudah. Mudah. Ya, tidak sulit. Mudah sekali. Dibikin sulit, ya itu tadi. Biar nggak ada yang bisa, yang bisa cuma uh, eh, kelompok ini, kelompok ini. Gitu. Kalau ada yang mati, telepon kami. Ya, nggak mahal, cuma 3 juta. Ya, dua setengah boleh. Nah. Eh, ini jadinya begitu. Ya, ini membodoh-bodohi kaum muslimin. Semua orang bisa mengkafiri. Ya, mudah. Modelnya kayak apa terserah. Yang penting itu kulit rambut tertutup Itu saja. Ya. Apa kita tidak baca hadis bagaimana Mus'ab bin Umar yang mati dalam perang eh, Uhud, kemudian ee, eh, apa mencari kain kapan tidak dapat Ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Ya. Lalu kata Nabi, tarik ke atas, kemudian e, kakinya ditutup dengan rumput iskio. Ya, enggak dari riwayat buka wajahnya, enggak ada riwayat. Ya, tempelkan pipinya ke tanah, enggak, tutup. Ya, buka tali pocongnya, enggak ada juga. Kalau enggak dibuka jadi juri, jadi memet, jadi hantu, jadi potong, ya. Ini profat, ini tahyul. Ya. Ini agamanya orang Buddha, Hindu, reinkarnasi. Ya. Batin, dusta. Ya. Nah, ini dibawakan oleh beliau ya hadis tentang mengkafani beliau membawakan hadis Mus'ab bin Umair yang baru saja saya sampaikan tadi sambil secara ringkas seperti itu ya persaksian dari Khabbab bin Arad ketika Khabbab bin Arad sudah kaya raya ya menjadi gubernur ingat bagaimana temannya Mus'ab bin Umair ya Mus'ab bin Umar ini kaya raya waktu itu begitu masuk Islam jadi miskin sampai ketika mati kain kapan saja nggak ada Lalu kejadian seperti tadi. وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابقا يستر جميع بدنه uh, dianjurkan kain kafan itu panjang memenuhi, cukup bisa menutupi seluruh badannya. Lihat, seluruh badannya. Maka tidak ada yang diperkecualikan. Kecuali pipi buka enggak ada. Ya. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فقبنا في كفن غير طائل وكبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه Nabi صلى الله عليه وسلم لخباري آه، bahwa si fulan mati dan آه، beliau melihat kain kafannya tidak sempurna. Ya, karena apa? Karena dilakukan di malam hari, gelap. Artinya masih ada bagian tubuh yang kelihatan. Kapannya tidak sempurna. Ah, lalu Nabi melarang mengkapani, menyelenggarakan jenazah, mengubur dan seterusnya di malam hari. Ini bukan karena malamnya, tapi karena e, gelapnya itu. Kita sudah belajar, yang belajar faidah tentu tahu al-hukmu taduru bil illah hukum yang ada ilatnya, ketika ilat itu hilang, maka hukum itu hilang. Ya, ketika ilat itu alasan itu hilang, maka hukum itu hilang. Nah, Nabi melarang mengubur dan seterusnya di malam hari itu karena peristiwa tadi ilatnya itu. Gitu ya. Kalau ini hilang, maka uh, hilang. Gitu. Maka para ulama mengatakan boleh ber, uh, memberi kunyah Abu Qasim boleh. Kalau Nabi uh, sudah wafat. Kalau Nabi masih hidup nggak boleh. Karena apa? Karena Nabi ada orang mengatakan ya Abu Qasim, ya Abu Qasim. Nabi nengok. Ya, dikira beliau dipanggil, nggak tahunya bukan beliau. Ah, lalu beliau mengatakan, jangan kalian berkunyah seperti kunyah. Ya, artinya jangan sampai ada orang yang manggil bukan aku tapi menyebut Abu Qasim. Nah, ketika ilah ini hilang, Nabi wafat berarti boleh. Begitu eh, sebagian ulama menyimpulkan. wal muradu bi ihsanil kafani nadhafatuhu wa kasafatuhu wa satruhu wa tawassutuhu yang uh, apa yang dimaksud dengan uh, menyempurnakan kayu, kain kafan adalah bersih ya kain kafannya itu bersih kemudian tebal cukup tebal artinya tidak transparan dan bisa menutup bisa menutup وليس المراد الصرف fihi wal ونفاسته bukan berarti yang mahal yang berlebihan kain sutra dan seterusnya bukan ya maka tidak disunahkan seperti itu ya boneka untuk praktek sudah ada mohon dipraktekkan ya boleh bawa ke depan kalau ada dipraktekan eh, mandinya nggak perlu ya becek kan eee, eh, mudah mandinya insyaallah kapan kapankan saja ya kemudian ada sedikit kekeliruan tentang mengkafani mayat dalam satu kain. Kekeliruan yang dimaksud adalah ada ada ada hadis memang, ya, e, bahwa Nabi mengkafani dua mayat dalam satu kain, ya. Mereka beranggapan bahwa satu mayat dikumpulkan dari dalam satu kain, di, diikat dalam satu kain, di, dijadikan satu. Ini keliru. Yang dimaksud kainnya itu satu. Kainnya itu cukup untuk satu e, mayat. Tetapi dibelah jadi dua, itu yang dimaksud. Berarti ada kekurangan. Ya. Nah, kemudian e, memasukkan mayat yang dengan satu kain ini dalam satu kubur. Ini ada riwayat Ya, berarti boleh satu liang kubur untuk dua mayat. Dan disunahkan yang lebih dulu dimasukkan atau yang dekat dengan arah kiblat itu yang lebih banyak hafal Al-Qur'an. Ya, lebih berilmu. Kemudian tentang orang mati yang dalam keadaan uh, ihram Eh, tidak boleh ditutup kepalanya dan jangan dipakai wewangian karena orang yang ihram tidak boleh pakai wewangian dan tidak boleh ditutup e, kepalanya ya yeah. silakan salah satu atau dua dari antum e, tampil untuk e, mengkapani mayat ini boneka ini uh, agar antum bisa ya yang pertama al bayat disunahkan uh, mengkafani itu dengan kain putih ya kainnya putih Kemudian kauluhu satu aswa disunahkan tiga helai. Ya, tiga helai yang kira-kira satu helai itu menutup satu badan. Ya, lebih dari tiga helai ini berlebihan. Sebagian berpendapat untuk perempuan tujuh helai. Ini dibantah oleh beliau dengan mengatakan tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Ya, tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan yaitu sama-sama tiga helai. Ya, berarti antum eh, apa bagi tiga ya dan disunahkan kain putih ini ada garisnya ini tidak wajib garis yang dimaksud eh, garis putih karena ada kain putih garisnya artinya bukan garis-garis yang lain ya ini tidak bertentangan bahwa kain putih kenapa masih ada garisnya? Tidak, tidak bertentangan. Ya. Sekali lagi ini disunahkan. Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbi ibaratin. Jika salah seorang dari kalian meninggal lalu meninggalkan sesuatu, artinya sesuatu yang e, dijadikan untuk kain kapan, maka hendaklah dia dikafankan di pakaian yang bergaris. Ya. Berapa le? Ya. E, tentu meletakkannya jangan Eh, tumpuk-tumpukan kayak begitu, nanti kesononya kan akan sulit. Ya. Jadi yang satu agak kesono, satu agak kesono gitu ya. Nah, hanya hanya masalah hanya masalah e, prakteknya saja, hanya masalah e, teknisnya saja sebetulnya yang harus kita pikirkan. Ya, intinya bahwa seluruh badan mayat harus tertutup. Silahkan caranya bagaimana? Biar tertutup semua. Ya, Ya. Kemudian disunahkan memberi wewangian, ya, memberi wewangian di kain kafan tersebut, ya, ini disunahkan. Dan sekali lagi, ini tidak berlaku pada orang yang masih dalam keadaan ihram. Baik ihram haji atau e, umrah. Ah, lihat tangan ya, lihat tangan. Tidak ada ketentuan khusus harus sedekap. Nah, jika tangan itu kaku, nggak bisa disedekapkan atau memang yang memandikan nggak mau mensedekapkan, jangan disalahkan. Ya, tidak ada keterangan dari Nabi harus sedekap. Gitu maka ya mungkin e, meninggal sedang sedekah atau mungkin meninggal tangan lurus ke bawah ya kapan saja ya tidak boleh berlebih-lebihan dalam kain kafan termasuk berlebihan lebih dari tiga helai lebih dari tiga helai berlebihan ya Nabi bersabda yang lebih butuh pakaian yang mati apa yang hidup yang hidup ya kalau yang mati diberi pakaian mahal-mahal kasihan yang hidup ya yang hidup lebih membutuhkan ya mudah kan ya mudah murah e, praktis kalau mengikuti sunnah menjadi sulit menjadi berat itu karena bid'ah harus begini harus begitu ya dan semua orang enggak ada yang bisa enggak ada riwayat enggak ada riwayat enggak ada sunnahnya enggak ada ajarannya itu mulut eh, hidung eh, kuping dimasuk-masukin kapas enggak ada riwayat sama sekali bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bukan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam wal mar'atu fi dzalika karrajul. Wanita sama persis dengan laki-laki dalam masalah kafan. La dalila ala tafriq, tidak ada dalil perbedaannya. Nah, lihat mudah. Ya. Lihat mudah sekali. Ya. Hah? Ya tali itu bukan bukan syariat. Kenapa ditali? Biar enggak lepas biar nggak lepas. Jadi tali bukan syariat. Kalau tanpa tali kok nggak lepas, ya ngapain pakai tali? Ya, seklet misalnya, atau misalnya. Ya, tali bukan syariat. Jangan ngarang syariat kita. Ya. Dan tidak ada riwayat tali harus tujuh, harus sembilan, harus nah, gimana kebutuhannya. Dan tidak perlu dilepas lagi ketika memasukkan ke kubur. Ya, Nah, seperti ini kita sebentar lagi kita soal jawab ya. Seperti ini kita solati dilatuk, diletakkan di bawah ya. Sunnah meletakkan uh, ini di tanah lapang. Ya, di tanah lapang, lapangan uh, solat mayat disunahkan di tanah lapang di masjid boleh. Ya, Nabi menyolati mayat di tanah lapang agar orang-orang yang akan berbuat maksiat melihat mayat itu mudah-mudahan membatalkan maksiatnya ya di sana lapang terbuka dan jangan ditutup. Artinya kelihatan mayat membujur seperti ini. Ya, nah, sholat bisa dengan empat kali takbir, bisa dengan sembilan kali takbir. Sembilan ini barangkali kita agak aneh ya. Nabi pernah mensolati uh, eh, Hamzah dalam uh, eh, perang Uhud itu dengan sembilan kali takbir sembilan kali takbir. Ya, bacaannya tidak ditentukan antara takbir doa apa saja. Ya, bisa dengan uh, doa uh, ibadah, bisa dengan doa al masalah. Ya, uh, umumnya empat, empat kali takbir. Hanya khilaf banyak ulama, apakah setiap takbir mengangkat tangan atau tidak? Ya. Adapun yang tidak ada khilaf itu takbir pertama kali itu mengangkat tangan. Seluruh sifat mengangkat tangan adalah e, menghadapkan telapak tangan kita ke arah kiblat, ya. Tidak begini, ya. Tidak begini, tapi ke arah kiblat, tidak terlalu membuka, tidak terlalu rapat, berarti pertengahan. Ya. Dan dihadapkan ke belakang, tidak begini. Ya. Dan sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu, lalu sedekap di dada. Ya. Ini takbiratul ihram. Ada kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian takbir lagi. Nah, apakah mengangkat tangan atau tidak? Ini tidak ada riwayat. Ya, maka sebagian ulama mengatakan untuk mengangkat tangan harus tunggu riwayat. Ya, maka tetap takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, kemudian baca solawat. Baca solawat Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad sampai inna kami di Kemudian takbir lagi. Ya, tanpa mengangkat tangan, kemudian e, berdoa. Allahummaghfirlahu warhamhu dan seterusnya. Kemudian mengangkat tangan e, apa? Takbir lagi tanpa mengangkat tangan, kemudian e, berdoa lagi. Ya, Allahumma la tahrin najrahu dan seterusnya. Antum e, cari di e, kitab-kitab e, tentang doa wit, Kemudian salam ya tentang salam yang hak adalah salam ke kanan dan ke kiri sebagian riwayat uh, ke kanan saja ya apa yang dilakukan setelah selesai sholat apa angkat mayat bawa segera ke kubur nah, maka tidak ada acara lagi setelah uh, eh, sholat mayat ini sudah sholat mayat ya masih al-fatihah Al-Fatihahnya udah tadi, ya. Al-Fatihahnya udah tadi ketika sholat. Sebaik-baik Al-Fatihah itu ketika sholat sudah yang terbaik, nggak perlu ditambah Al-Fatihah lagi. Nabi ketika selesai sholat mayat, Nabi suruh para para sahabat angkat, ya, udah nggak ada acara lagi. Ada acara tausiah nanti dikubur. Nanti selesai menanam mayat, ah, baru ada tausiah, ada e, nasihat. Bukan di situ. Ya, ini termasuk bagian dari menyegerakan penguburan mayat. Ya, ah, disunahkan di bawah. Dan disunahkan apa? Diam semua. Diam. Ya, jangan ngobrol, jangan pikir. Ya, disunahkan diam. Tapi mengatakan ansi itu diam kalian. Bertafakur bahwa kita mau mati seperti dia. Bukan saatnya lagi baca tasbih la ilaha illallah Allah Bukan saatnya, saatnya lain lagi. Ada tempat masing-masing. Ya, kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, itu habis sholat. Sholat wajib, sholat sunat tidak. Ini bukan saatnya zikir, saatnya diam. Semuanya diam membawa mayat itu. Agar apa? Agar kita terus dinasihati dengan akhirat, dengan kematian. Gitu ya. Ah, kemudian sampai kubur, lepaskan sendal dan sepatu. Di luar area pekuburan, kalau tanah kusir misalnya masuk jalan besarnya itu belum dilepas sendal sepatu nggak apa-apa, masuk areanya. Ya, sekali lagi seperti kita bahas, jangan di tanah kusir. Di sini cari kuburan terdekat agar sunnah Nabi bisa kita jalankan, kita gotong itu mayat dan biar mayat itu terlihat. Dan tidak disunahkan menabur bunga, ya, air, tidak ada sunnahnya. Tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengikuti Nabi, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. kemudian sampai ke kubur, maka masukkan mayat ini menghadap ke kiblat. Caranya ada dua. Yang pertama lahat, yang kedua syak. Syak itu di tengah. Di kubur itu kan cukup cukup lebar, tidak mungkin se selebar mayat ini kan tidak mungkin ya lalu diturunkan oh, ke bawah blok ya dari spak kan nggak mungkin masih ada orang di situ ya mungkin satu meter lah ya kurang dikit ah maka terlalu lebar bagi mayat kan terlalu lebar ah maka dibikin lahat kan disebut liang lahat disebut e, dibikin lahat di e, pinggir mana kiri kanan nah Iya, biar menghadap kiblat. Ya, eh, kiblatnya sana, ah, berarti sana ya menghadap. Ya. Atau di tengah, di tengah, di tengah lahatnya di tengah ah, dihadapkan ke kiblat. Berarti tidak terlentang. Ya, seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada Uh, hanya masalahnya lebih bagus yang mana? Maka di sini disebutkan Uh, lahat aula. Lahad yaitu di pinggir lebih baik daripada sak-sak itu di tengah. Ya, dan tidak ada acara apa-apa di dalamnya. Ya, apalagi ada di telinga kanan, komat di telinga kiri tidak ada. Ini beda Ya. Ditolak secara dalil akal dan nakal. Secara dalil akal dan dalil e, nakal Al-Quran dan Sunnah. Nabi tidak pernah mencontohkan, menyuruh para sahabat mengadani mayat. Tidak ada. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Siapa Nabi kita kalau bukan beliau? Siapa yang akan kita contoh kalau bukan beliau? Ya. Dan secara akal tolak. Di dalam azan ada ucapan apa? Iya ala sholat, ayuk sholat, ayuk sholat. sudah mati diajak sholat. Bukannya kemarin-kemarin. Ya, ah ini bid'ah mungkar kemudian diuruk, ya dan jangan sampai lebih tinggi dari sejengkal urukannya itu setelah tentu tentukan menggunduk menggunduk agar orang tahu bahwa itu kuburan karena haram bagi kita menginjak berdiri tepat di atas mayat itu di atas kuburan. Tidak boleh kita menginjak kuburan, berdiri di atas kuburan, duduk di atas kuburan, tidak boleh. Haram. Kecuali darurat sedang bawa e, mayat tentu sulit ya untuk tidak menginjak kuburan. Eh, ini darurat. Ad-darurat tubibul maqdurat. Hal yang darurat bisa membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Adapun kita ziarah kubur atau sepulang dari mengantar mayat yang dikubur, tentu kita bisa untuk berjalan jangan sampai di atas kuburan persis. Ya. Ah, setelah menggunduk, jangan lebih dari sejengkal, kasih tanda, bisa kayu, bisa batu, ya, bisa apa saja, jangan diberi tulisan. Jangan diberi tulisan, ini bid'ah. Jangan pula di Ya, ini bid'ah. Bahkan ini ada larangan. Jangan engkau duduk di atas kubur dan jangan menimboknya. Ya, tulisan-tulisan dan seterusnya ini sunnahnya orang-orang di luar Islam, sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bikin kenang-kenangan biar tahu lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian, ya, buat apa? Ya, buat apa? Enggak ada gunanya dan ini larangan dari syariat Islam. Gitu ya. Ah, setelah selesai, maka tampil seseorang untuk memberikan nasihat. Sebagaimana Nabi SAW memberikan nasihat di atas kubur. Nabi mengatakan, sebentar lagi temanmu akan didatangi dua utusan, Mungkar dan Nakir. Dua utusan Allah. Ya, dia dalam keadaan ketakutan. Ya, gak ada yang tidak takut. Bayangkan, berhadapan masuk ke dunia yang lain, alam yang lain, baru pertama kali bertemu dengan makhluk yang lain mungkar dan nakir malaikat bertanya tentang tiga hal. Ya, siapapun yang beriman, siapapun yang berbuat soleh, pasti dia bisa menjawab. Enggak perlu diajari. enggak perlu diajari. Apalagi diajarin seperti tadi, udah mati baru diajari. Ya, biar uh, hafalannya masih segar kan. Nah, ini keliru. Ini akal. Ini goib. Jangan ditentang dengan akal. Ya, Ah, di antara doa yang disunahkan adalah Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu, Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Boleh dengan bahasa kita, ya Allah ampunilah dosa-dosanya dan teguhkanlah, kuatkanlah. Teguhkanlah, kuatkanlah ya Allah. Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Teguhkanlah, kuatkanlah. Ya, mentalnya itu menghadapi dua putusan Allah. Tiga hal yang akan ditanya, uh, Tuhan, uh, Nabi, dan uh, agama. Ya, uh, setelah itu kita pulang dan selesai. Selesai upacara uh, ritual penyelenggaraan jenazah. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, hari ini orang belum selesai. Ya, kaum muslimin kurang kuat dengan penguburan saja. Ditambah tahlilan tiga hari, tujuh hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan seterusnya, ini jelas bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, ya barangkali banyak yang kurang, antum bisa tanyakan. Silakan kita bersoal jawab. Satu lagi tadi jika yang memandikan menemukan cacat, belang dan seterusnya, ya jangan diceritakan kepada siapapun. Wajib bagi yang memandikan mayat untuk amanah jangan menceritakan kekurangan di jasadnya. Kapan mengumumkan hutang mayat? sebelum keluar dari rumah atau setelah dikubur. E, melihat dari melihat dari lafaz hadis tadi sebelum disolatkan ya. Apakah dia punya utang? Dijawab punya ya Rasul. Aku nggak mau nyolati. Nah, berarti umumkan dulu punya utang. Tentu tidak tertutup kemungkinan e, sudah dikubur, ya e, ini menyangkut hak orang lain Kapan batas boleh dikubur di atas kuburan yang sama? Harus sama-sama laki-laki, perempuan atau bebas? E, kalau melihat apa yang dicontohkan e, oleh Nabi, laki-laki dengan laki-laki dalam perang waktu itu kan. Tetapi jika mayat itu sudah lama tinggal tulang belulang, maka tidak ada riwayat bahwa laki harus laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak ada riwayat. Ya laki perempuan campur di dalam satu kubur yang sudah lama, ya boleh. Karena sifat kubur adalah ditumpuk-tumpuk, bukan satu satu kuburan satu orang tidak, ditumpuk-tumpuk. Nah, tentu setelah menjadi tulang, ya mungkin dua tahun tiga tahun, dan tidak perlu ditanya ini laki apa perempuan, tidak perlu. Bagaimana caranya jika kita mentalkin orang yang Umar dalam surat al sama ucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah kan kita nggak tahu dia dengar atau tidak dia mengikuti atau tidak kan kita nggak tahu udah ucapkan saja la ilaha illallah di telinganya ya siapa tahu dia mendengar apakah tidak mengangkat tangan ketika sholat jenazah berlaku ketika sholat idul fitri idul adha ya ya sama-sama tidak ada dalil mengangkat tangan kecuali takbir yang pertama takbiratul ihram takbiratul ihram takbir yang pertama disunahkan mengangkat tangan adapun yang kedua ketiga dan seterusnya e, tidak ada dalil yang jelas kalau ada dalil tentu kita angkat tangan menunggu dalil dulu jadi beramal itu nunggu ada dalil baru beramal jangan beramal dulu baru cari-cari dalil di tempat saya kalau memandikan mayat pakai bunga tujuh rupa apa itu benar tidak benar ya apalagi dengan tujuh segala macam berarti telah membuat syariat sendiri kalau bunga itu mendatangkan wangi maka wanginya itu yang dimaksud ya disunahkan memberi wewangian bukan bunga apa yang dilakukan sewaktu bertakziah berapa lama masa takziah. E, seperti tadi, tujuan utamanya adalah kita mendapatkan pahala dua kirot tadi. Ya, dan disunahkan sebelum mayat disolati, kita datang kepada anaknya, atau istrinya, atau suaminya, atau orang tuanya, untuk menghibur. Dengan ucapan Nabi, Inna lillahi ma'akhoda وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتكبر ولتحتسب Sesungguhnya semua ini adalah milik Allah dan yang diambil itu juga milik Allah dan bagi Allah segala sesuatu ada ajal masing-masing maka sabarlah dan mengharapkan harapkanlah pahala atas musibah ini. Intinya seperti itu. Tidak harus dengan bahasa Arab. Karena intinya adalah menghibur. Mengingatkan dia bahwa ini sudah ditulis oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini sudah ditulis. Mengingatkan seperti ini, Ya, boleh dengan bahasa kita. Intinya menghibur. Bagaimana letak imam ketika mensolati mayat laki-laki dan perempuan? Ya bagus ini kelewatan tadi ya. Jadi kalau mayatnya perempuan, maka si imam berdiri di kepala, eh, di perut, ya. Kalau mayatnya perempuan di tengah. Tapi kalau mayatnya laki-laki berdiri di kepala, ya. Maksudnya kepalanya mayat. Apakah wanita boleh menyolatkan mayat? Boleh. Boleh. Sama laki dengan perempuan sama yang tidak sama itu harus ada dalil. Di antaranya mengantar jenazah ke kubur. Ini perempuan dilarang. Tetapi e, Aisyah Ummu Salamah mengatakan walakin la yuzam. Tapi larangan itu tidak keras. Berarti makruh saja. Lebih baik wanita jangan mengantar ke kubur. Terutama kubur mayat yang sangat dekat dengan dia, misal suaminya atau ibunya, atau bapaknya, atau abangnya, atau adiknya. Lebih baik wanita jangan ikut. Karena apa? Takut ada sesuatu. Takut tidak kuat. Takut merasa pingsan dan seterusnya. Ya. Yeah. Bolehkah mensolati mayat dengan memakai sendal atau sepatu karena tidak mendapatkan tikar jilbab di tanah lapang. Iya. Iya. Disunahkan dalam sholat itu memakai satu, memakai sendal. Ya. E, kata Nabi, jika dirasa sendalmu, sepatumu ada najisnya, maka e, gosok-gosokkanlah atau lepaskanlah. Lah. Kalau yakin tidak ada najisnya, ya, lumpur, debu, najis nggak? Enggak, kebanyakan sepatu kita itu kan kena lumpur, kena debu, kena tanah, bukan kena tai, bukan kena kencing, itu kan jarang. Kalau dirasa kena tai, kena kencing, ya kita lepas. Gitu. Maka untuk mengatakan najis itu harus jelas, kena kencing. Kalau nggak tahu, kita katakan najis atau tidak? Enggak. Ya, ini ini ini taplak meja ini najis apa tidak? Wajib saya katakan tidak najis. Gitu. Walaupun saya nggak tahu, itu. Yang mengatakan najis harus bawa suatu oh, ilmu najis pak. Ada air kencing sebelah sini, abang. Ah, maka tidak boleh kita ragu dengan uh, sesuatu itu najis. Enggak. Kita harus yakin tidak najis. Ini tidak najis, tidak najis. Kalau ada air kencing jelas di situ atau tai manusia, ah, baru najis. Ya. Nah, maka sholat dengan memakai sepatu dan sendal, bahkan ini perintah Nabi Sallallahu selisihi orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara, Yahudi, mereka e, salat tidak memakai sendal dan sepatu. Selisihi mereka dengan cara memakai sendal dan sepatu ketika salat. Saya baca di buku katanya tidak boleh menyebut almarhum kepada orang yang telah meninggal. Ya, ini kebiasaan yang buruk. Menyebut almarhum, almarhumah ini kebiasaan yang buruk. Ya, ini tidak pernah diucapkan oleh Rasul dan para sahabat karena artinya adalah mendahului Allah. Almarhum artinya pasti dia dirahmati oleh Allah. Asyahid pasti dia mati syahid. Al-Makbur pasti dia diampuni. Ini tidak boleh. Tidak boleh memastikan. Maka ucapkan semoga dia dirahmati oleh Allah. Lafaznya bukan almarhum tapi rahimahullah. Ghafarahullah. Semoga dia diampuni hafizahullah semoga dia dijaga oleh Allah ini bagi yang masih hidup ya Muslim meninggal bunuh diri apakah tetap disolatkan? Ya, tetap disolatkan. Tetap disolatkan. Walaupun Nabi tidak mau mensolati. Ya, ada seseorang yang eh, apa? Dia bunuh diri, lalu Nabi menyuruh orang untuk menyolati. Nabi tidak mau menyolati. Berarti yang bunuh diri wajib disolati, tetapi jangan oleh para tokoh, para ustaz. Biar teman dekatnya saja atau keluarganya saja. Ya. Bolehkah malamnya setelah menguburkan mayat kita kumpulkan orang hanya untuk mendakwahi keluarga dan tetangga agar tidak terlihat aneh. Justru ini jadi aneh, ya Justru ini jadi aneh, kan jadi kelihatan benar suasana kematian. Ya, coba kalau bangku-bangku meja dibikin eh, uh, seperti sedia kala, berarti segera melupakan kematian itu. Tapi dengan digelar karpet, digelar tikar, jadi kelihatan suasana kematian. Ini buruk, tidak tidak tidak baik seperti ini. Kematian segera dilupakan. Kita disuruh segera melupakan kematian. Kayak apa sedihnya para sahabat ketika ditinggal mati oleh Rasulullah, tapi dilupakan setelah Nabi dikubur, nggak ada yang ingat-ingat e, Nabi awal. Jangan lupa mm, Nabi mati hari anu ya, tanggal nggak ada, lupakan semua. Konsentrasi kemana? Ajarkan sunnah Nabi, amalkan sunnah Nabi, berjihad melawan Romawi dan versi itu yang lebih dibutuhkan, bukan ingat-ingat kapan Nabi wafat. Lalu diperingati tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari. Ini bukan ajaran Rasul dan para sahabat, itu ajaran Buddha dan Hindu. Ya. Tromol atau kotak amal yang disediakan di rumah duka bagaimana hukumnya? Saya kira ini malu ya. Al haya minal iman. Kan jadi seolah minta-minta kan? Atau setidaknya eh, siap menerima pemberian. Nah, malu lah, jangan. Orang yang mau nyumbang karena dia miskin butuh bantuan ya sumbang, ya mau ada tromol atau tidak, ya nyumbang lah. Kalau betul niat mau nyumbang. Kalau nunggu ada tromol, nggak niat ini. Ah, nggak ada tromol. Ya, jangan nyumbang, nggak niat ini. Ya, kalau memang dia mau nyumbang, datangi orangnya, ini Pak, ini Bu, atau letakkan aja di situ. Ya, letakkan nggak ada yang tahu di situ. Ya, di tempat sekira e, hanya diketahui oleh e, si pemilik rumah. Karena ya antum nemu uang 5 juta, jangan 5 juta dah, 50 juta di kamar antum, ya, boleh dipakai gak? Antum gak merasa punya uang sebanyak itu. Tiba-tiba ada uang 50 juta milik siapa? Ya, Milik antum. Ya, kamarnya kamar antum. Ya, itu. Ya, ini kaidah. Ini kaidah. Orang yang menguasai tempat sekaligus menguasai apa yang ada di tempat itu. Ya, antum punya tanah 100 meter, isinya ada minyak, ada emas, maka semuanya milik antum. Ya, bukan milik pemerintah, milik antum. Ya. Bagaimana menandai kubur keluarga yang dimakamkan jika tidak boleh dengan tulisan? Ya tadi tandanya pakai batu atau kayu. Ya, lo kalau nggak tahu ini ini ini yang mana, ini yang mana. Pertanyaan dibalik. Kalau nggak tahu kenapa? Kalau nggak tahu kenapa? Ya, antum nggak tahu nih kubur ibu ini yang mana? Ada tiga ini. Nggak tahu. Ya, nggak tahu kenapa? Ya, apakah antum berdoa terhalang karena nggak tahu? nggak tahu ini salah alamat. Antum berdoa untuk ibu kok berdirinya di sini? Oh ya, pahalanya buat yang di sini bukan ibu. Emang malaikat bodoh. Ya, emang Allah bodoh. Ya, ini nama-nama biniat amal tergantung niat. Kita sedang mendoakan ibu, tapi berdiri di atas kubur eh, ahli maksiat bisa tetap saja ibu mendapatkan doa kita. Tapi jangan menghadap kubur. Jangan menghadap kubur ibu, tapi menghadaplah ke kiblat. Berdoa di kubur boleh, tetapi tetap menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap kubur. Ya, bagaimana sholat mayat di kubur kalau sudah telat seperti Nabi waktu itu telat belum menyolati seorang wanita tukang sapu masjid, eh, beliau menyolati di atas kubur menghadap kiblat, bukan menghadap kubur. Bagaimana bentuk siksa kubur? Apakah secara lahir atau batin? Lahir batin, artinya ruh eh, roh dan jasad. Dengan hadis sahih Imam Bukhari bahwa mayat itu dipukul di antara kedua telinganya, berarti sini ya, di antara kedua telinga, berarti sini dipukul. Ya, apa kalau bukan jasad? Kalau roh, mana ada? Ada telinga, ada kepala, ya. Lalu dia menjerit. Lalu ceritanya terdengar oleh siapapun yang ada di sekelilingnya kecuali manusia dan jin. Selain manusia dan jin mendengar itu. Ya, hewan, ya, mendengar. Ya, antum jangan lawan uh, hadis ini, yang gaib ini, uh, wahyu ini dengan rokyu antum. Ya. Yeah? Kan menjerit, berarti itu ayam-ayam di atas kuburan pada loncat-loncat. Ya. Kenyataan biasa aja. Nah, ini Mu'tazilah ini. Ini Yahudi. Ya. Nah, kita imani firman Allah lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak bisa melihat kenyataan. Begitulah iman. Ya, iman itu seperti ini. Jika sebelum mati berpesan minta dikubur di tempat yang disukai. Misalnya mati di Jakarta dikubur di Jawa. Enggak boleh, ya. Wasiat harus dilaksanakan kalau wasiat itu hak. Wasiat itu benar. Kalau wasiat itu batil tidak boleh. Kalau bapak mati jangan lupa tahlilkan oh, tujuh hari tujuh malam. Enggak boleh di uh, kalau bapak mati jangan lupa uh, kubur bapak harus dibangun yang mewah di atasnya. Enggak boleh ditaati. Wasiat yang ditaati adalah wasiat yang mubah. Kalau bapak mati jangan lupa berikan 15 juta untuk masjid. Nah, ini wajib ditaati karena ini mubah. Dengan syarat harta 15 juta itu iya di bawah sepertiga atau maksimal sepertiga. Kalau uangnya cuma 20 juta atau 30 juta, nggak boleh berwasiat 15 juta. Karena wasiat paling besar adalah sepertiga. Bolehkah memakai papan sebelum mayit ditimbun tanah? Oh, saya tidak tahu. E, ada ada pesan dari beberapa sahabat termasuk Amr bin As, jangan halangi badanku dari tanah. Ya. Yeah. Gitu. Uh, Omar, Ilmu yang bermanfaat yang diberikan apakah ilmu dunia atau ilmu uh, Al-Qur'an? Uh, apa saja? Ya. Yeah. Misalnya kita mengajarkan uh, ilmu mesin gitu ya tetapi harus ikhlas karena Allah. Agar orang-orang Islam tahu tentang Islam. Agar orang-orang Islam maju dalam teknologinya. Nah, berarti kan karena Allah. Ah, insya Allah. Tetapi kalau semata-mata karena bayaran, ya ini apa amal niat. Amal itu tergantung niat. Maka walaupun ngajar ngaji, walaupun ngajar Al-Quran, walaupun e, dakwah, tapi niatnya semata-mata bayaran. Dapat nggak kira-kira? Nggak dapat. Ini amal amal niat ya orang mau bisa atau tidak agama Allah mau tegak atau tidak yang penting saya sampaikan dan saya mendapatkan bayaran ya nggak bisa ini amal amal dunia walaupun ilmu agama dia harus ikhlas karena Allah walaupun ilmu dunia kalau dia ikhlas karena Allah insya Allah Bagaimana bila orang tua yang belum kenal sunnah meninggal mewasiatkan harta yang tadi sudah dijawab ya. Uh, wasiat uh, yang boleh dilakukan adalah yang e, tidak haram. Yang haram tidak boleh dilakukan. Bagaimana doa untuk kakek, nenek, orang tua, saudara kita yang mendahului kita? Bolehkah? Boleh. Doa pada siapa? Jangankan kakek, nenek, tetangga, nggak ada hubungan apa-apa. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan engkau ampuni dosa tetanggaku yang baru meninggal kemarin. Boleh. Boleh, bahkan kita nggak kenal. Ya, ada orang, ada saudara kita di Palestina meninggal, di bantai Yahudi, kita doakan. Boleh nggak? Boleh. Kalau mendoakan nggak harus orang tua. Kalau yang hanya orang tua dapat itu amal baik anak. Saya sholat nih, saya sholat orang tua saya udah meninggal misalnya. Saya sholat, orang tua saya dapat pahala sholatnya nggak? Dapat. Saya zakat nih, bapak saya yang sudah meninggal dapat pahalanya saya jihad, saya puasa, saya nolong orang, bapak saya dapat. Saya niatkan atau tidak saya niatkan? Karena orang yang menyebabkan terjadinya sesuatu, dia mendapatkan sesuatu itu. Baik atau buruk. Ya. Gara-gara saya orang pada minum khamr, maka saya kena dosanya. Ya, saya kena walaupun saya tidak minum khamr, ya, tapi saya jual khamr. Ya, orang-orang pada mabuk karena membeli khamr saya, ah, saya dapat dosanya. Gitu. Nah, gara-gara saya orang-orang pada uh, sholat misalnya, ya saya dapat pahalanya. Ah, nggak mungkin saya ada, nggak mungkin saya bisa sholat kalau nggak ada bapak ibu saya. Ya, maka seluruh amal kebaikan yang dilakukan anak, orang tua dapat pahalanya dengan syarat orang tua tersebut. Nah, ini yang penting. Iya, muslim, mukmin. Kalau Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu enggak. Ya, Apakah bapak ibu Nabi Muhammad mendapatkan amal baik dari Nabi Muhammad? Sallallahu tidak. Ya, bapak ibu Nabi Muhammad bukan orang mukmin. Apakah sepulang dari kuburan kita disyariatkan cuci tangan dan kaki di rumah? Iya kotor, ya kan habis pegang tanah. Jadi nggak ada syariatnya karena kotor saja. Tapi kalau mandi, ya bagi yang memandikan ya, habis memandikan mayat disunahkan, tidak wajib. Kalau junub kan wajib mandi, ya, e, haid nifas wajib mandi. Tetapi orang yang habis memandikan mayat lebih baik mandi, tidak wajib. Kalau anak kenapa? Oh, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan akikah akikah ini satu kewajiban yang kita lakukan jika kita mampu. Jika kita tidak mampu, maka e, tidak tertelah, tidak berdosa. Orang yang tidak mengakikahi anaknya. Ya, walaupun disebutkan di situ marbun, tergadai, ya, e, tidak semua sahabat mengakikahi anaknya. Ya, Samakah tata cara sholat jenazah dengan sholat biasa masalah rapat sholat Sama, semua sholat sama. Harus lurus, harus rapat, bahu dengan bahu sebelah, kaki dengan kaki sebelah. Hanya ada perbedaan stopnya. Minimal usahakan tiga stop. Jadi ketika yang nyolatin cuman ada 15 orang, ya 5, 5, 5. Padahal kalau sederet bisa 20 e, eh, orang, maka disunahkan 5 5 5. Ya. 6 1. Gitu. A, ah, lebih banyak lebih baik. E, bisa 3 3 3. Ya, tapi kalau satu-satu jangan. Eh, satu satu. Itu bukan sah. Ya. Orangnya cuma empat. Ya. Yang nyolatin cuma empat ya sudah. Imam satu, satu sah tiga. Jangan satu-satunya. Cerita-ceritaan. Di kampung saya ada seorang warga yang mengaku mendengar rintihan suara mayat yang telah dikubur. Ini lebih dari sahabat. Sahabat nggak ada yang dengar. <laughs> Nabi dengar, Nabi, Nabi dan Rasul. Sahabat nggak ada yang dengar. Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya, Kata, dusta, ya. Kan tadi Nabi sudah mengatakan, didengar oleh semua yang ada di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Mungkin dia bukan manusia, ya. atau bukan jin Apakah seorang ayah atau ibu boleh memandikan anak laki-lakinya atau perempuan? Kalau e, sejenis kelamin boleh. Bapak memandikan anak laki-lakinya, ibu memandikan anak perempuannya, ya Eh, jangan beda jenis kelamin. Anak laki-laki memandikan mayat bapaknya, anak perempuan memandikan mayat ibunya, boleh. Saat disolati mayatnya apakah harus dikeluarkan dari e, sempat mengangkat mayat keranda. Ya. E, dikeluarkan atau tidak, ya, yang penting mayat itu kelihatan, jangan ditutup. Maka sebetulnya yang kita bahas bagaimana syariat keranda itu. Keranda yang bagus itu keranda yang jangan ada tutup atasnya. Jadi samping saja, samping kiri kanan, depan belakang agar mayat itu tidak jatuh. Jatuh kan repot. Ya, disangga dengan kiri kanan, depan belakang agar tidak jatuh. Atasnya nggak usah. Agar apa? Agar orang-orang bisa melihat. Lokasian kepanasan. Ya emang uh, ini sudah lain lagi. Kita pakai akal terus sih, nggak pakai dalil. Pakai dalil Ya, dalil itu apa? Kalau Allah apa qala Rasul al sahabat. Apa kata Allah, apa kata Rasul dan apa yang menjadi praktek sahabat. Sahabat seperti itu. Alhamdulillah ini masih dijaga uh, dalam penyegeraan di Mekah Madinah ya. Kelihatan uh, mayatnya seperti itu. Ya. Nah, kita akan pakai akal, ditutupi biar nggak panas. Nggak cukup itu nggak kuat, dipayungi. Ya. Profat ada uh, pertanyaan bagaimana memberikan uang kepada penggali kubur. jawab boleh. Ya. Yeah. boleh. Karena ini pekerjaan. Tetapi yang tidak boleh adalah sholat. Sholat tidak boleh. Karena semua bentuk ibadah tidak boleh diupah. Ya. Yeah. Siapa yang sholat di masjid saya, ya, sekali sholat, Eh, lima puluh ribu, nggak boleh, nggak boleh. Salat mayat eh, tujuh puluh ribu, imamnya seratus ribu, nggak boleh. Ini ibadah. Nah, adapun penguburan ini bukan makdok ya. Walaupun para ulama menasehati hendaklah yang mengubur mayat itu ikhlas, yang menggali kuburan itu ikhlas. Ini yang terbaik. Maka dalam acara penguburan yang terbaik jangan ada bayar membayar ya yang menggali, yang memandikan, yang mengkafani, jangan ada yang dibayar. Karena ini pahalanya besar sekali. Ya, jangan seperti hari ini, mahal sekali. Ya, udah oh, lahiran mahal atau ya nanti hitan mahal nikah mahal mati mati mahal ya subhanallah maka jangan ya, jangan ada biaya maka ya ambilkan kain kafan dari harta mayat Kemudian kaum muslimin saling membantu. Ya, jangan ada pengeluaran biaya. Bagaimana jika dari badan mayat terus-menerus keluar keluar cairan baik berupa darah atau yang lain? Kalau bisa ditutup, tutup. Saya kira tidak mungkin terus-menerus ya. Mungkin ya beberapa jam, ya kalau memang terjadi terus menerus, oh, sudah mau dimandikan, dikapani kok keluar terus menerus, maka la yukallifullahu nafsan Allah tidak akan bebani kita dengan beban di luar kesanggupan kita.